Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Naam. Ikhwan fi din, 'azza wa jazakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang ke-20 itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemarin sudah kita selesaikan hadis yang ke-19. Yang mana hadis yang ke-19 hadis yang bisa dikatakan panjang walaupun tidak terlalu panjang. Nah, coba setorkan di antara antum dengan suara yang lantang, jelas, gamblang, lancar. Tafadhal. Ah, bismillahirrahmanirrahim. wa'lam annama akhta'aka Ayo na'am barakallahu fikum. Antum sudah? Tafadhal bismillah. Ayo na'am ulangi. وفي رواية بيت التبليغ حكمة تدل تعرف Antum mau nyoba? Hah? Belum? Dah hafal kemarin kan? Ngulangin lagi bisa? Antum, antum, bismillah. abda rasulillah malam annal ummata lam tusamat ala an yanfa'uka bisya'in lam yanfa'uka illa bisya'in ketika Tuhan Allah laka kita ma'am ala an yadruka bisya'in lam yadruka illa bisya'in ketika Tuhan Allah alaih Ikhmadul aklam menjabat isur Wa tirmidhi yaqala hadisun hasan musayun Fi riwayat tirmidhi Ikhmadillah tajiduhu amamat Fi riwayatin Fi riwayatin tirmidhi Ikhmadillah tajiduhu amamat Araf Allah firaqah ya'ifka bisyidah الداري رضي الله عنه قال رسول قال انا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة الدين نصيحة Kulna liman قلنا لمن قال ولكتابه ولي lillahi لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وآمتهم رواه مسلم Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah, perhatikan baik-baik hadis yang ke-20. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullah alaihi. Ingat-ingat namanya Al-Imam An-Nawawi, kunyahnya Abu Zakaria. Namanya Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Upayakan tercatat nanti ya, dihafal. Nah, qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullah alaih. Al-Hadithul Ishrun, hadis yang ke-20. Nah, barakallahu fikum hadis yang ke-20. Siapa namanya tadi Imam Nawawi? upayakan tercatat Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Nah, barakallahu fikum. Hadis yang ke-20 kata beliau, an Abi Mas'udin Ubbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri dari hadisnya Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna mimma an nasu min kalamin nubuwwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Riwayat Bukhari. Hadis yang sangat mulia ini Rasulullah menyatakan, sesungguhnya termasuk dari perkara yang dijumpai manusia dari ucapan kenabian yang pertama apa itu apabila engkau tidak punya rasa malu maka berbuatlah sesukamu perhatian baik-baik apabila engkau tidak memiliki rasa malu fasna' masyita maka berbuatlah sesukamu nah perhatikan baik-baik nah barakallahu fikum ini menunjukkan bahwasanya kita semuanya didorong agar memiliki rasa malu terutama rasa malu yang tabii, yang tabiat manusia harus punya rasa malu. Adapun kalau seandainya malu terhadap ilmu sehingga menghalang-halangi dia untuk bertanya terhadap al-haq itu keliru. Paham ya? Jadi rasa malu itu ada dua macam. Rasa malu yang terpuji, rasa malu yang tercela. Rasa malu yang terpuji adalah rasa malu yang tidak menghantarkan pemiliknya sampai apa? meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala syariatkan dan melakukan perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Itu rasa malu ya Pak? Rasa malu yang terpuji. Rasa malu yang tercela adalah rasa malu yang apa? Yang menghantarkan pelakunya untuk justru meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala syariatkan dan mengerjakan perkara yang Allah Ta'ala larang. Apa maksudnya bedanya? Nah, jadi kalau misalkan malu dengan ilmu, antum belum faham masalah ilmu kok malu bertanya itu keliru. Kalau seandainya tidak faham, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahli dzikr yaitu ahlul ilmu jika kalian benar-benar tidak mengetahuinya. Jadi kalau masalah ilmu, masalah kebenaran jangan malu barakallahu fikum na'am karena malu terhadap kebenaran itu justru menyelisih syariat. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap al-haq, terhadap kebenaran. Bayangkan, sudah kita lewati kisahnya berkali-kali ya. Na'am barakallahu fi mengenai seorang wanita yang tanya kepada Rasulullah tentang mandi junub, mandi janabah. Perempuan padahal yang nanya. Coba bayangkan, kalau perempuan tabiatnya malu, tapi karena al-haq kebenaran, beliau radhiyallahu anha enggak malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat?" Wahai Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi junub, mandi janabah kalau mimpi basah? Kata Rasulullah apa? Na'am idza ra'atil ma. Iya, tetap wajib mandi kalau melihat air. Menunjukkan bahwasannya apa? Seorang wanita bayangkan tanya tentang mandi janabah, seharusnya malu enggak? Malu, tapi kenapa ini kok bertanya? Karena al-haq. Jadi kita enggak boleh malu terhadap al-haq. Maksudnya bagaimana? Kalau memang enggak tahu, enggak paham, tanyakan. Bukan malah disembunyikan kemudian membuat apa? permasalahan di luar dugaan misalkan. Bertumpuk-tumpuk pikiran. Paham itu ya maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ini bagus sekali hadisnya ini. Mengenai apa? Mengenai dorongan agar kita memiliki enam sifat apa malu. Karena malu itu tidaklah mendatangkan kecuali apa? kebaikan. Oleh karena itu ada salah satu kisah yang pendek. Nah, jadi suatu ketika ada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dia malu Kemudian sempat dilarang oleh sahabat yang lainnya. Rasulullah mengatakan, "Da'hu, biarkan dia. Fa innal haya'a la ya'ti ila bi khair." Sesungguhnya rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ini rasa malu yang bagaimana? Rasa malu yang tabiat manusia tidak sampai menghalang-halangi apa? Untuk berbuat ketaatan kepada Allah dan tidak sampai menghantarkan untuk apa? melanggar syariat Allah. Itu rasa malu yang terpuji. Mohon insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Kalau antum misalkan diundang makan ke rumah orang, eh, sudah sudah dihidangkan misalkan, tafadhal silakan dimakan, diminum. atau malu enggak? Enggak malu? Hah? Malu? Tetap malu, tapi dimakan sudah. Ya? Karena terkadang orang ngomongnya jangan malu-malu, enggak usah malu. Makan aja misalkan. Kita katakan silakan malu dan makanlah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau enggak perlu ucapan itu diucapkan ya cukup silakan tafadhal dimakan. Paham ya? Karena kadang orang itu ngomongnya, enggak usah malu-malu. Makan aja. Kita katakan bagaimana? Kalau mau malu silakan, malu terpuji, tapi tetap dimakan gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat di sini. Hadisnya riwayat Bukhari. Sekedar mengulang kembali Al-Imam Al-Bukhari. Nah, barakallahu fikum siapa namanya? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kalau yang belum tercatat dicatat ya, yang sudah tercatat alhamdulillah karena mengenal nama-nama para a'immah, eh, para muhaddisin itu terkadang apa? semakin membuat kita untuk semangat dalam mencari ilmu. Nah, karena al-Imam Al-Bukhari hafalannya sangat luar biasa sehingga beliau digelari dengan apa kemarin? Jabalul hifat gunungnya hafalan. Bayangkan itu. Hafalannya berapa ribu hadis yang beliau hafal kemarin? Berapa ribu? Seribu tak? Hah? Yang sahih seribu atau masih kurang lagi? Atau wallah alam? <laughs> Hah? Ingat enggak? Berapa usaha Yang dihafal oleh Bukhari berapa? Naam itu. Jadi sebutkan dalam terjemahnya bahwasannya al-Imam Al-Bukhari mengatakan ahfadu mi'ata alfi haditsin sahih wa mi'atai alfi haditsin ghair sahih. Aku telah menghafal 200 ribu hadis, 100 ribu hadis yang sahih dan 200 ribu hadis yang tidak sahih. Bayangkan, bukan 1000, 100 ribu, bayangkan itu. Padahal dalam sahih Bukhari ada enggak sampai 100 ribu? Itu baru cuplikannya. Apa maksudnya ya? Yang memang beliau pilih dan beliau ketika mengarang Sahih Bukhari enggak sembarangan. Setiap kali beliau meletakkan hadisnya disebutkan dalam apa barakallahu fikum terjemahnya beliau melakukan salat dua rakaat. Masya Allah. Nah, Imam Bukhari barakallahu fikum na'am menunjukkan apa benar-benar beliau sangat berhati-hati. Karena syarat dalam Sahih Bukhari masing-masing perawi disyaratkan apa syaratnya? Saling bertemu satu. Kedua sezaman, ya enggak? Satu zaman yang kedua saling bertemu antara perawi yang satu dengan yang lainnya. Syaratnya sangat ketat. Paham ya? Oleh karena itu disebut oleh para ulama yang nomor satu Sahih Bukhari, berikutnya Sahih Muslim. Walaupun dua-duanya telah disepakati. Mahum salah ya? Nah Jabalul Hifat gunungnya hafalan. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nah, barakallahu fikum. Itu termasuk keutamaan tersendiri. Jadi yang dihafal tadi ingat-ingat ya. Berapa ratus ribu tadi Yusuf? Seratus ribu hadis yang sahih dan dua ratus ribu hadis yang tidak sahih. Maafum salah ya? Nah barakallahu fikum. Kita lihat. Sebelum kita masuk ke syarahnya, dulu mungkin antum pernah mendengar ya kisah mengenai salah seorang imam yang kenal dengan Al-Qa'nabi. Kisah ingat ya kisahnya? Al-Imam Al-Qa'nabi yang dulunya terkenal sebelum tobat, apa terkenalnya dulu? <laughs> Nah, istilah kasarnya pembegal hanya istilahnya pembegal atau ngerampok itulah istilahnya. Nah, tapi ternyata dia sempat ingin merampok atau membegal hadis. Paham ya? Eh, siapa yang dibegal? Syu'bah bin Hajjaj, Amirul Mukminin bil hadis, bayangkan. Enggak sembarangan, enggak tanggung-tanggung yang dia begal. Tapi yang dibegal bukan mobil, motor, harta itu bukan, hadis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum nanti mungkin bisa dilihat dalam terjemahannya ya. Jadi Al-Imam Al-Qanabi nah menodong istilahnya eh, berikan aku hadis. Kalau tidak, eh, ansaman. Akhirnya dikasih hadis ini. Hadis inilah dikasih. Ini dalam tastahyi pasna masyita. Eh, nah, dan disebutkan oleh para ulama, Al-Imam Al-Qa'nabi tidak meriwayatkan tidak mengambil dari Syu'bah bin Hajjaj ketuan satu hadis ini. Ya kan? Nambah barakallahu fikum itu kisahnya. Jadi ketika membegal hadis tadi, Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam amirul minin hadis yang beliau digelari pemimpinnya kaum mukminin dalam masalah hadis, akhirnya dikasih hadis ini. Di dalam tasnahi fasna ma Kalau kamu enggak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Akhirnya dia tobat dengan mendengar hadis ini bayangkan, pembegal. Nah, Masya Allah Yang namanya apa? Yang namanya hidayah itu sangat berharga sekali. Bayangkan. Nah, dengan hadis ini akhirnya beliau rahimahullah bertobat dan akhirnya meriwayatkan hadis yang kita baca ini barakallahu fikum na'am wala alam dulu kisahnya pernah disebutkan juga syekhnya ketika kami berada di Damas na'am barakallahu fikum beberapa pertemuan cuman secara dobitnya masdarnya nanti kita cek lagi di mana yang jelas hadisnya ini barakallahu fikum sangat masyhur terkenal sahih Bukhari nah barakallahu fikum cuman asal usulnya kisah di balik itu di antaranya al-Imam Al-Qa'nabi dengan Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam Abu Bustam Amirul Minin fil hadis. Naam barakallahu fikum. Kita lihat qala Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala perhatikan baik-baik syarahnya itu ya. Wa hadha haditsun 'azimun. Ini adalah hadis yang agung. Aidha kata beliau, ini juga hadis yang agung. Qala fihi Nabi sallallahu alaihi yang Rasulullah sallallahu alaihi sabda di dalamnya, "Idza lam tastahyi" Apabila engkau tidak punya rasa malu, wal haya'u khaslatun 'azimatun tamna'ul insana minal asya' allati la taliqu bihi minas safasif war radail wasayil akhlaq. Perhatikan baik-baik ini. Kata beliau, haya yaitu rasa malu merupakan khoslatun perangai. Khoslah itu perangai atau sifat azimah yang agung tamna'ul insan yang menghalang-halangi manusia minal asya dari perkara-perkara allati latani kubih yang tidak layak dengannya. Berupa apa? Minas safasif warradail. Berupa perbuatan-perbuatan yang jelek dan perbuatan-perbuatan yang rendah dan hina. Apa maksudnya ya? Jadi haya itu rasa malu. Na'am barakallahu fiikum. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu merupakan sabang daripada keimanan. Hadisnya ma'ruf kan? Muttafaqun alaih. Hadisnya siapa? Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya yang namanya keimanan itu memiliki berapa? 70 sekian cabang. Yang paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah dan paling rendahnya adalah menghilangkan apa gangguan-gangguan, rintangan-rintangan yang ada di jalan. Dan haya rasa malu syu'batun min iman, merupakan cabang daripada keimanan. Jadi kalau orang nggak punya rasa malu sama sekali, maka dikhawatirkan apa? keimanan tercabut dari dirinya. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wasanil akhlak dan juga menghalang-halangi manusia untuk berbuat akhlak yang jelek. Falladhi yastahmi yamtani'u mimma la maka orang yang malu dia akan apa? terhalangi untuk melakukan perkara yang tidak layak. Ini kalau malu. Li Li'anal haya'a yamna'uhu. Dikarenakan rasa malu itu menghalang-halangi dia. Jadi kalau anda saksikan orang kok begal, ngerampok, paham ya? Kemudian na'am barakallahu fikum mensuri dia sudah hilang rasa malunya sebenarnya. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kenapa? Karena akhlak yang buruk masih ada pada dia. Paham maksudnya ya? Jadi kalau rasa malu itu penting sekali. Antum semuanya harus memiliki rasa malu. Nah, barakallahu fiikum na'am. Kita lihat, walidzalika al haya'u minal iman. Oleh karena itu, menjadilah yang namanya al-haya itu cabang daripada keimanan. Perhatikan baik-baik. Keimanan seorang naik dan turun. Naik dan turun. Naik dengan apa? Ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Nah, barakallahu fiikum. Ayo. Jadi keimanan seorang barakallahu fikum naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Menunjukkan bahwasanya pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah iman itu enggak stabil. Siapa yang mengatakan iman itu stabil? Pendapatnya siapa? Jangan kita lewati dulu. Ingat nggak? Pendapat yang mengatakan iman orang stabil, normal terus, sempurna terus walaupun berjudi, minum khamr, berzina imannya sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail katanya. Allah musta'an. Kelapa apa? Dan keliru. Ayo. Murji'ah. Dan keliru. Jabriyah lain lagi. Murji'ah. Ya mirip ada raknya ya. Jabriyah, Murji'ah. Sama-sama ada raknya tapi lain. Murji'ah kelompok yang apa? Mengakhirkan amalan mengeluarkan amalan dari keimanan. Iman nggak perlu amalan yang penting kan hatinya Mas katanya. Dinasihati bolak-balik ngayal, bandel, bantah, bangkang, setelah dekati kenapa nggak terima nasihat? Yang penting kan hatinya Mas katanya. Bukan itu yang penting, amalannya Mbak. Paham ya? Biasanya orang tua itu ya, yang dinasihati ngayal itu ya sebagian orang. Nah, Allah musta'an. Yang penting kan hati kita bersih Mas walaupun kita ini berjudi, mabu-mabuan minum khamar, yang penting kan hatinya katanya. Amalannya itu mencerminkan hatinya kotor. Coba kalau kalau hatinya bagus dan baik, nggak mau dia minum khamr. Gitu caranya. Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Yang jelas jangan sampai kita tertipu dengan apa? pendapat Murji'ah. Ingat-ingat ya, pendapat Murji'ah tiga-tiganya semuanya apa? mengeluarkan amalan dari definisi iman. Baik Murji'ah fuqaha, Murji'ah Jahmiyah, Murji'ah apa satunya? Karamiyah. Tiga-tiganya mengatakan amalan bukan masuk bagian dari iman. Nah, terus iman bagaimana? Yang satunya mengatakan iman cukup diyakini. Yang satunya mengatakan iman cukup dilafatkan. Yang satunya bergaya, iman itu dilafatkan dan diyakini, tapi nggak perlu amalan. Nah, ini berbahaya. Ujung-ujungnya ke situ. Jadi antum kita ya minum khamer, berjudi, berzina imannya sempurna, full seperti imannya Jibril Mikael katanya. Ini pendapat ini mudah menurut orang-orang yang tidak Nah barakallahu fikum mengenal agama, tapi keliru barakallahu fikum. Keimanan menurut ahli sunnah wal jamaah yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ma'siyatir rahman. Paham ya? Bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan. Definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah nutqun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa'tiqadun bil janan, diyakini dengan hati. Wa amalun bil jawarih wal arkan, diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan taati Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu Nah barakallahu fikum wa yanqusu bi ma'siyatir rahman. Paham ya? Pakai lafaz yang jelas saja ya. Wa yanqusu bi ma'siyatir rahman. Berkurang dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Mahfum insyaallah ya? Itu definisi keimanan lima ini jangan sampai terluputkan. Paham ya? Di samping diucapkan, diyakini, diamalkan, bertambah dan berkurang. Mahfum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan apa yang beliau sampaikan di sini. Qala sallallahu alaihi wasallam wal haya'u syu'batun iman dan haya rasa malu itu merupakan cabang daripada keimanan cabang daripada keimanan karena keimanan memiliki berapa cabang tadi? 70 sekian cabang. Paham ya? Nah, cabang keimanan nah barakallahu fikum di antaranya adalah hal al-haya, rasa malu. Naam. Falladzi la yastahi hadza dalilun ala dha'fi imani. Maka orang yang tidak punya malu ini merupakan dalil yang menunjukkan lemahnya imannya dia. Walladzi yastahi hadza dalilun ala kamal imani dan orang yang malu, maka ini menunjukkan apa? sempurnanya keimanan orang tersebut. Jadi kalau antum lihat orang kok gak punya malu, dipertanyakan keimanannya bagaimana dia. kami ya Allah musta'anam. Wa qalu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dan ucapan Rasulullah SAW, apabila kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu, bertindaklah apa yang kamu inginkan. Nah, ini menunjukkan bahasanya apa? Nanti memiliki beberapa makna di sini. Kalau memang kamu benar-benar enggak punya rasa malu, terserah berbuatlah sesuka kamu. Paham ya? Nah, ada juga yang menafsirkan kalau seandainya nah kamu tidak merasa malu dan perbuatan yang kamu kerjakan, maka kerjakanlah. Paham ya? Kerjakanlah perbuatan tersebut. Kalau perbuatan itu tidak membuat orang malu. Paham ya? Maknanya macam-macam. Nah, intinya apa? Intinya nah barakallahu fikum rasa malu eh, yang terpuji itulah yang diinginkan di dalam syariat ini. Hada min babi tahdid. Ini dalam bentuk ancaman. Kalau kamu enggak punya rasa malu, berbuatlah kamu. bukan berarti wajib berbuat. Ingat-ingat ya, sudah kita lewati kan dalam ilmu usul. Ilmu usul sudah kita lewati yang namanya perintah terkadang lil wujub, ya enggak? Terkadang perintah itu wajib untuk dikerjakan. Seperti apa? Seperti perintah na'am barakallahu fikum wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Wajib enggak? Wajib. Terkadang ada perintah yang sifatnya apa? Lil istihbab, sunnah perintahnya. Ya, laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan untuk bersiwakan setiap kali mau sholat. Nah, perintah ini wajib atau istihbab? Istihbab, sunnah. Maksudnya ya, karena kalau diwajibkan memberatkan umatnya. Mahum. Naam. Kemudian terkadang ada perintah yang sifatnya apa? Tahdid ancaman. Eh, kalau kamu nggak mau dengar nasihat ya setiap hari melanggar aja. Paham ya? Kalau nggak mau dengar nasihat setiap hari melanggar aja. Perintah nggak itu? Perintah apa? Perintah harus melanggar atau ancaman? Ancaman ini jalan ini. Kalau kamu nggak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Ancaman bukan? Ancaman maksudnya hendaknya kamu punya rasa malu sehingga ketika mau berbuat berpikir terlebih dahulu itu maksudnya. Apa maksudnya ya? Jadi kalau ada perintah itu jangan langsung di, dia terima mentah-mentah Eh, kalau kamu enggak mendengar nasihat ya langgar aja peraturannya. Akhirnya menjadi langgar terus. Berarti enggak paham dia maksudnya perintahnya untuk apa. Paham ya? Perintah itu ada yang untuk wajib, untuk sunnah, untuk ancaman tadi. Paham ya? Seperti itu na'am barakallahu fikum. Allahu Kita lihat di sini. Misal qauli ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man yakfur." Ini. Ini contoh yang sangat bagus ini. Allah Taala berfirman, "Maka barang siapa yang ingin hendaknya dia beriman." Dan barang siapa yang dia ingin, maka hendaknya dia, kufur. Nah, ini perintah dalamul lamul amr situ. Fal yakfur. Maka hendaknya dia kufur. Perintah untuk wajib kufur atau ancaman ini? Hah? Wajib kufur atau ancaman? Ancaman ingat-ingat. Jadi antum banyak, antum harus pahami baik-baik ya ilmu usul yang dipelajari ilmu usul fikih itu. Perintah itu enggak selama-lamanya untuk wajib dikerjakan. Terkadang wajib, terkadang untuk sunnah, ancaman terkadang ada juga. Seperti ucapan bapak pada anaknya, kamu kalau nggak dengar nasihat kalau mau main ya main aja setiap hari. Main aja setiap hari. Bapaknya ngomongnya gitu. Paham ya? Akhirnya anaknya, wah anak disuruh main sama bapak ini. Berarti nggak paham usul. <laughs> Allah mustahil. Perintah tersebut untuk ancaman. Maksud bapaknya nggak suka kalau anaknya main-main terus. maksudnya ya? Berarti apa perintah ini untuk ancaman. Jadi jangan sampai keliru di dalam menahami ini. Anak sudah belajar usul, Pak. Nah, apa itu belajar usul? al Asal fil amrnya dunia wujud. Hukum asal perintah menentukan wajib katanya. Akhirnya apa? Ketika bapaknya nyuruh anaknya main-main, main terus dia. Ini berarti anaknya gagal paham. Maksudnya ya, ingat-ingat. Perintah terkadang memang untuk menunjukkan wajib, terkadang menunjukkan sunnah, terkadang menunjukkan tahdid ancaman tadi itu. Mahfum insyaallah ya? Nah, kita lihat. Falaisa tahmiran lahu annahu yaf'alu ma yasha. Di sini bukan pilihan bahwasanya dia mengerjakan apa yang dia inginkan, wa innama huwa tahdidun namun hanya saja perintah di sini adalah tahdid. Fal yakfur adalah mul amr perintah, tapi ancaman ya, ancaman. Fal haya'u khaslatun 'azimatun. Maka rasa malu merupakan kriteria, merupakan sifat perangai azimatun yang agung. Yamna'ul insana min kulli radinatin yang menghalang-halangi manusia dari seluruh perkara yang rendah dan hina wa yasunuhu min kulli madhammatin dan na barakallahu fikum yang namanya rasa malu itu bisa menjaga seseorang dari seluruh perkara yang menimbulkan celaan kalau orang itu malu paham maksudnya ya na barakallahu fikum coba kalau antum misalkan di rumah orang nah perhatikan baik-baik eh, di rumah orang kemudian apa kemudian ada makanan dihidangkan kalau antum nggak punya rasa malu di situ eh, orangnya belum nyuruh udah antum habiskan duluan paham ya orangnya baru Assalamualaikum, tafadhal. Baru mau ngomong tafadhal udah habis duluan. Kira-kira yang seperti ini bagaimana? Punya malu nggak dia? Memalukan. Paham ya seperti itu memalukan namanya. Karena posisinya belum disuruh dah makan duluan. Rasa malu nggak ada. Akhirnya orang-orang sekitar situ merasa malu dengan temannya seperti itu tadi. Karena perbuatan sangat memalukan. Nah, Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum kalau memang sudah diizinkan, silakan. Tapi makannya pun juga nah barakallahu fikum menggunakan standar yang kira-kira apa? Standar yang kira-kira akurat. Jangan istilahnya langsung makannya sembarangan, kemudian tidak pandang atau yang semisalnya. Nah, karena sudah kita lewati adab-adab di dalam nah barakallahu fikum makan dan minum secara globalnya. Wa amma idza fuqidal haya'u fa huwa musibatun 'azimatun, masyaallah. Adapun apabila hilang rasa malu, ini merupakan musibah yang besar. Naam, barakallahu fikum. In kunta la tadri fatilka musibah wa in kunta tadri fal musibatu a'dham. Siapa yang tahu maknanya ini? Pernah dengar lafaz ini enggak? In kunta la tadri fatilka musibah wa in kunta tadri fal musibatu a'dham. Jika kamu enggak tahu itu musibah. Kalau kamu enggak tahu kebenaran itu musibah bagi dirimu. Wa in kunta tadri, namun jika kamu tahu kebenaran kemudian tidak mengamalkannya fal musibatu a'dham, musibahnya lebih besar. Paham ya maknanya itu ya? Jadi ini sering antum dengar mungkin antum pernah mendengarnya ya. Nah, in kunta tadri fatilka musibah. Wa in, in kunta la tadri fatilka musibah. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Artinya apa? Jika kamu tidak tahu kebenaran itu musibah bukan? Musibah. Sebaliknya, wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Namun jika kamu tahu kebenaran kemudian tidak apa? Nah, barakallahu fikum Nam tidak mau mengamalkannya atau mengerjakannya, musibahnya lebih besar lagi. Mafhum? Coba diulangi. Naam. Mafhum salah itu ya? Maksud dari ucapan tersebut harus direnungi baik-baik. Karena apa? Karena Nah barakallahu fikum hafizakumullah sangat apa? Sangat penting untuk kita menjelaskan mengenai al-haq yang ada di hadapan kita. Nah. Apa kata beliau di sini? Farrajulul ladzi la yastahi yatahashal kadhib maka orang yang tidak punya rasa malu, dia apa? Dia tidak merasa dan dia tidak merasa bersalah berbuat kedustaan. Nah, barakallahu fikum, tidak merasa takut ya untuk berbuat kedustaan. Wala yatahasha sayyi'al umur wasafasif waradail. Dan juga tidak apa? Tidak merasa malu, tidak merasa nah barakallahu fikum berdosa untuk melakukan apa? perbuatan-perbuatan yang jelek. Allah musta'an. Nah, dan perbuatan-perbuatan yang hina wala yantani'u an syurbil khamr dan tidak menghalang-halangi dia untuk minum khamr wazina dan juga berzina wasaraqah dan juga pencurian wa ghadzalik dan juga selain itu kalau enggak punya rasa malu belum nah kalau enggak punya rasa malu dia nyuri santai saja dia minum khamr santai saja dia karena enggak punya rasa malu tadi nah barakallahu fikum nah kita lihat sini fa hadha fihi al-hathu 'ala al-adabi wa takhalluqi bil haya Perhatikan baik-baik. Di sini terdapat al-has dorongan anjuran untuk apa? Berbuat adab. Nah, dan juga berakhlak dengan akhlak yang mulia itu akhlak malu tadi itu. apa maksudnya ya? Jadi kita harus memiliki apa? Memiliki rasa malu. Wa fihi dalilun ala fadl haya. Dan juga di dalamnya ada pendalilan yang menunjukkan apa? keutamaan haya, keutamaan rasa malu. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Wa annahu la ya'ti illa bi khair dan bahwasanya rasa malu tidaklah datang kecuali apa kebaikan. Tidaklah mendatangkan kecuali apa? kebaikan. Jadi kita harus memiliki rasa malu barakallahu fikum. Jangan sampai antum naam tidak punya rasa malu. Terkadang buka-bukaan baju di depan halayak ramai, enggak tepat. Kalau seandainya mau ganti baju misalkan ada ruangan khusus yaitu kamar mandi atau mungkin WC, jangan sengaja buka-bukaan di halayak ramai. Paham ya? Walaupun itu para talabatul ilm Selayaknya sepantasnya dia kalau buka-bukaan di dalam kamar mandi, ruangan tertutup. Biar apa? Tidak mengurangi muruah harga dirinya dan kehormatannya. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Nah, jangan bergaya pamer badan atau semisalnya. Sangat tidak layak. Paham ya? Apalagi badannya kurus. Allahu musta'an. Intinya apa intinya? Intinya dihindari seperti itu. Kalau mau ganti baju, buka-bukaan di ruangan tertentu, kamar mandi atau WC atau semisalnya. Jangan di halayak ramai di depan para santri yang lainnya. Itu tidak tepat. Mafhum salah ya? Ewana na'am barakallahu fikum. musta'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik tanbih peringatan yang sangat penting. Nah, ketika diperintahkan, dianjurkan, disunahkan menggunakan sarung bukan berarti celana dilepas. Paham ya? Nah, jadi sirwal dan sarung. Rasulullah mengatakan apa? Tasarwalu wa taziru. Khaliqu ahlul kita Pakailah sirwal dan sarung. Selisih kita bukan pakailah sarung saja itu enggak. Sirwal harus ada di baliknya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Enggak perlu toleh kanan kiri, semuanya menyadari saja sudah. Paham ya? Yang jelas apa para barakallahu fikum hidakumullah yang seperti itu dihindari. Sirwal, sarung. Mafhum salah adrazak, mafhum salah Ayo para kalau fikum. Jadi perlu perhatikan baik-baik. Kita lihat sini. Wa annal ladzi la yastahyi dan bahwasanya orang yang tidak punya rasa malu mahrumun min hadhil khaslah azimah maka diharamkan dari dari orang tersebut apa? Nam akhlak atau karunia eh, akhlak atau perangai yang sangat agung ini. Kalau dia nggak punya punya rasa malu, maka sungguh telah diharamkan dari akhlak atau perangai sifat yang sangat agung ini. Fala yubali bima yadurru. Maka dia nggak peduli dengan apa yang membahayakan dirinya. Wa yaqdahu dan nggak peduli apa yang bisa merusak agamanya. Wa yaqdahu fi dan tidak peduli mengenai apa? yang bisa merusak kehormatannya atau harga dirinya. Bayangkan itu. Jadi yang namanya, nah perhatikan baik-baik, nah barakallahu fikum, yang namanya para talabatul ilm, para santri, terutama ahli sunnah wal jamaah harus bisa menjaga muruah. Muruah itu harga diri, kehormatan. Nah, sudah kita lewati. Hatta dari kalangan para muhaddisin, para perawi yang sikoh, terpercaya perawinya, tapi karena nggak bisa menjaga muruah, eh, hancur dan juga jatuh hadisnya bayangkan itu. Nah barakallahu fikum. Sudah kita lewati kemarin contoh-contohnya ya. Jadi muruah itu harga diri, kehormatan, jaga baik-baik. Kalau santri yang terminkan bahwasanya antum dan kita ini santri gitu loh. Nah akhlaknya, budi pekertinya, paham ya moralnya ketika misalnya pulang kampung punya motor, eh, jangan kenal potnya dibesarin suaranya. Karena antum posisinya santri, posisinya sudah mengenal dakwah yang benar, paham ya? Jangan lewat di kampung kemudian dibelayarkan misalkan. Itu mengurangi apa? Bisa menghancurkan muruah harga diri. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Tenang, santai hudu wasakinah. ahlu sunnah seperti itu. alaikum sakinah kata Rasulullah. Wajib atas kalian itu tenang, hudu. Paham maksudnya ya? Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum kalau naik motor santai, tenang. Nah, enggak perlu kita belayar-belayaran. Nah, ini dihindari. Yang berlalu-berlalu ke depannya hendaknya semakin apa? maju dan bermutu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hindari yang berlalu-berlalu. Nah, barakallahu fikum kita semuanya mungkin antum-antum atau sebagian kita pernah ya, berlalu sudah selesai. Berikutnya hindari seperti itu, merusak muruah harga diri. Ini santri atau apa ini? Mau oh, berjubah, buat pakai sorban, kenalpotnya blombong. Allah musta'an, merusak muruah harga diri. Allah musta'an. Kita selesaikan barakallahu fikum wayak fi dan juga justru apa? Dia tidak punya rasa malu yang bisa merusak apa? kedantanan dia. Paham ya? Sebagai seorang laki-laki coba bayangkan orang-orang yang enggak punya jenggot. Orang-orang yang sudah punya jenggot malah dikerok, dicukur, punya rasa malu enggak dia? Enggak punya rasa malu karena hilang nah barakallahu fikum kewibawaan dia. Mana bedanya laki-laki dengan perempuan sudah? Paham ya? Kalau jenggot dicukur, dipotong, paham ya? Orang kalau punya jenggot itu kewibawaannya besar. Coba kalau misalkan nah barakallahu fikum punya jenggot kemudian gertak sesuatu misalkan dengan orang yang enggak punya jenggot misalkan. Biasanya orang lebih takut kalau yang gertak itu punya jenggot. Paham ya? Itu dalam masalah apa? Sisi itu saja. Perbedaan yang lainnya termasuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan jenggot tadi itu. Jadi jangan sampai kita nah barakallahu fikum tertipu dengan fatwa-fatwa yang sesat atau pendapat-pendapat yang keliru apabila jenggot sudah sampai satu genggam maka boleh dirapikan. Itu pendapat yang lemah. Paham ya? pendapat yang lemah yang dinukilkan dari perbuatan sebagian sahabat. Nah, barakallahu fikum siapa itu? Istiadatnya siapa itu? Abdurrahman Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Paham ya? Kita katakan istihad yang keliru sumbernya dari orang ahli istihad, dia dapat satu pahala. Paham ya? Tapi yang kita contoh itu sahabat atau Rasulullah. Paham ya? Itu penting sekali itu ya di situ. Karena yang kita contoh adalah Rasulullah. Rasulullah bagaimana? Rasulullah merintahkan kasus syawar ba'arhul Syukurlah kumis-kumis kalian dan panjang kalah jenggot kalian. Gak ada istilah kalau sudah satu genggam dicukur gak ada. Nah, sekarang kita mencontoh sahabat Nam Ibnu Umar radhiyallahu anhu atau mencontoh Rasulullah? Mencontoh Rasulullah SAW. Nah itu Wahai khairul huda huda Rasulullah SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Alaihi wa ala alihi Wa hunaka ihtimalun, di sana juga ada kemungkinan yang lain. Anal murada idza kana al-amru la yastahya min fi'lihi faf'alhu in syi'ta. Ini makna yang kedua. Makna yang pertama sesuai dengan dohirnya. Kalau kamu benar-benar enggak punya rasa malu, kerjakan sesuka kamu. Ini bentuknya ancaman. Yang kedua, idza kana al-amru la yastahya, apabila perkaranya itu tidak dianggap malu kalau dikerjakan, faf'alhu in syi'ta. Maka kerjakanlah sesuka kamu. Paham belum? Kalau perkaranya yang ingin kamu kerjakan itu tidak membuat malu, kerjakanlah sesukamu. Ini benar ya nih? Benar. Jadi lihat dulu perkaranya. Perkara ini kalau aku kerjakan membuat malu enggak? Kalau perkara tersebut tidak membuat malu, paham ya? Kerjakanlah sesukamu. Benar enggak ini? Benar. Fahuwa min babil idzin. Ini berarti dalam bentuk apa? Pengizinan. La min babit tahdid, bukan dalam bentuk apa? Naam tahdid atau ancaman tadi. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum na'am, upayakan matanya nampak ya. Eh barakallahu fikum na'am seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini na'am beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi ancaman bentuknya. Kalau kamu enggak punya rasa malu kerjakan kamu, Ancaman ini. Kalau yang kedua izin. Kalau perkara yang ingin kamu kerjakan itu tidak membuat malu, kerjakanlah sesuka kamu. Izin enggak? Pengizinan. Beda dengan yang pertama. Beda enggak atas nama Usama? Beda. Mau salah ya? Alhamdulillah sudah kita selesaikan penjelasan hadis yang keberapa? Yang ke-20 insyaallah taala besok setorkan hadisnya biidznillah subhanahu wa taala. Hadis yang ke-21 kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.